Insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Qaulul Mufid ala Kitab Tauhid li Fadilati Syekh Al-Allamah Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah memasuki babun majaa fir ruqa tamaim. Bab tentang ruqyah dan tamimah. Bab tentang ruqyah dan tamimah. Ruqyah dan jimat. Di dalam bab ini penulis kitab Tauhid mengatakan bab tentang rukyah dan jimat. Jadi beliau akan membahas di sini dua permasalahan. Rukyah atau jampi-jampi, bacaan-bacaan dan jimat-jimat. Di sini beliau tidak langsung menegaskan bahwa itu adalah kesyirikan. Beda dengan bab sebelumnya, langsung beliau tegaskan babun minasyirki lubsul halqati wal khayti wa nahwihima. Bab termasuk syirik menggunakan gelang, benang dan semisalnya. Tetapi di sini beliau tidak langsung mengatakan termasuk syirik. Kenapa? Karena sebagaimana akan datang penjelasan rukyah ada yang disyariatkan dan ada yang mengandung kesyirikan. Iya. Sedangkan penggunaan jimat semuanya adalah syirik hanya saja ulama berbeda pendapat soal jimat yang berasal dari Al-Qur'an. Dan pendapat yang benar juga terlarang. Baik. Jadi masih ada perincian-perincian, makanya beliau tidak langsung menegaskan termasuk syirik, beda dengan bab sebelumnya. Apa yang dimaksud dengan ruqyah? Ruqyah itu maknanya bacaan. Meruqyah artinya membaca untuk si sakit. Membacakan untuk orang sakit. Iya. Itu makna ruqyah. Al-qira'atu 'alal marid. Membacakan ayat-ayat Al-Qur'an atau doa-doa dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk orang sakit. Jadi yang dirukyah siapa? Manusia. Saya belum mendapatkan dalil dan penjelasan para ulama ada rukyah berangkas atau rukyah rumah atau rukyah langit dan sebagainya. Banyak yang mereka ada-adakan. Ya. Kita masuk hadis yang pertama. Penulis Kitab Tauhid Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Imamul Allamah Al-Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah berkata dalam kitabnya Kitab Tauhid fi Sahih di dalam As-Sahih maksudnya dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim An Abi Bashirin Al-Ansari radhiyallahu anhu dari sahabat yang mulia Abu Bashir Al-Ansari semoga Allah meridai beliau annahu kana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi. Bahwasanya beliau pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada sebagian perjalanan beliau. Fa arsal rasulan maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus seorang utusan untuk mengatakan atau menyerukan alla yabqayanna fi raqabati ba'irin kiladatun min watarin au kiladatun illa quti'at Janganlah tertinggal di leher onta yang ditunggangi atau hewan tunggangan sebuah kalung yang terbuat dari busur panah atau tali busur panah atau kalung apa saja kecuali harus dipotong atau dilepaskan. Janganlah tertinggal di leher onta yang ditunggangi sebuah kalung yang terbuat dari busur panah atau kalung apa saja kecuali dilepaskan atau dipotong. Ya. Kata Syekh Ibnu rahimahullah di sini perawi ragu Rawi ragu, ragu kiladatun min watarin au kiladah. Apakah Nabi SAW mengatakan kiladatun min watarin kalung dari busur panah atau kalung saja? Yang benar yang pertama kita Syekh. Syekh rahimahullah menjelaskan secara global makna hadis ini adalah penjelasan tentang larangan terhadap keyakinan orang-orang jahiliyah dahulu yang masih terbawa pada sebagian kaum muslimin. Dan Nabi SAW mengetahui hal itu ketika dalam perjalanan. Apa keyakinan mereka? Mereka meyakini bahwa kalung yang digunakan oleh hewan tunggangan itu bisa menolak ain, menolak penyakit ain. Iya. Maka ini adalah keyakinan yang rusak. Keyakinan yang rusak. Dan termasuk syirik. Kenapa? Karena itu bukan sebab syar'i dan bukan pula sebab kauni. Ini terulang kembali. Pembahasan tentang sebab syar'i dan sebab kauni terulang kembali yang sudah kita bahas di bab yang sebelumnya. Ya. Atau sebelumnya lagi. Jadi sudah ini sudah bab yang ke tiga Pembahasan terkait dengan masalah sebab. Ya. Yang intinya adalah sesuatu yang diyakini sebagai sebab apakah sebab untuk mendatangkan kemanfaatan atau menolak mudarat padahal itu bukan sebab syar'i bukan pula sebab qadari maka itu adalah syirik seperti keyakinan jahiliyah dahulu bahwa kalung yang mereka pakaikan kepada hewan tunggangan mereka bisa menolak penyakit ain. Bukan sebab syar'i. Sebab syar'i contohnya membaca Al-Qur'an, mengobati dengan Al-Qur'an. Sebab kauni contohnya obat-obatan yang telah di kabarkan di dalam Al-Quran bermanfaat atau dipelajari bermanfaat dibuktikan dengan ilmiah bermanfaat ya yang Allah ciptakan di alam ini jadi kalau sesuatu itu bukan sebab syar'i bukan pula sebab qadari namun diyakini sebagai sebab itu adalah syirik Pertanyaannya jemaah sekalian, apakah itu syirik besar atau syirik kecil? Jawabannya tergantung. Kalau seseorang meyakini kalung itu misalkan bisa bermanfaat dengan sendirinya, maka itu adalah syirik besar. Kalau dia yakini itu hanyalah sebab, maka itu adalah syirik kecil. Kenapa syirik kecil? Padahal dia hanya meyakini itu sebab Allah yang melindungi dari marah bahaya karena seakan-akan dia bersekutu bersama Allah untuk menentukan sesuatu itu sebagai sebab. Iya. Pertanyaannya jemaah sekalian, bagaimana kita mengetahui sesuatu itu sebagai sebab atau bukan? Maka dengan dua jalan. Pertama melalui jalan syar'i yaitu melalui dalil Al-Qur'an atau As-Sunnah. Yang kedua melalui percobaan yang ilmiah dan masuk akal. Percobaan yang ilmiah dan masuk akal bahwa itu memang bisa melindungi dari mara bahaya. Ya. Tapi jemaah sekalian, ternyata terbukti ada orang pakai kalung, pakai gelang, tenaganya tambah kuat. Padahal pertama nggak bisa dibuktikan secara syar'i, yang kedua juga nggak bisa dibuktikan dengan percobaan ilmiah yang masuk akal. Tapi kenyataan dia tambah kalau dia lepas gelangnya atau lepas kalungnya dia jadi normal. Kalau dia pakai kekuatannya bertambah. Maka jamaah sekalian itulah namanya sihir. Iya. Itulah namanya sihir. Baik, ini kaidah-kaidah penting kaidah-kaidah penting supaya kita tidak tertipu dengan uh, apa namanya benda-benda seperti ini yang dipasarkan oleh para dukun untuk menjerumuskan manusia di dalam kesyirikan. Baik. Syekh kemudian memberikan kesimpulan pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini. Pelajaran yang pertama bahwasannya sudah sepatutnya bagi pemimpin satu kaum untuk memperhatikan keadaan masyarakatnya dan mengawasi mereka. Kemudian apabila mereka beliau apabila pemimpin itu mendapati mendapati pada kaumnya ada yang menyelisihi syariat, segera dia bimbing mereka. Segera dia menegur mereka. Ini yang pertama. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kondisi para sahabat. Karena tidak sedikit para sahabat yang dulu adalah kaum musyrikin. Dulu mereka kaum musyrikin. Maka mungkin saja masih tersisa kebiasaan-kebiasaan jahiliyah yang dilakukan oleh sebagian sahabat. Kalau Nabi SAW tidak memperhatikan kondisi mereka, tentunya beliau tidak akan mengetahuinya. Iya. Ini yang pertama. Dan ini lebih penting dari sekedar kita mengetahui kondisi ekonomi mereka atau kondisi kehidupan duniawi mereka. Ini juga wajib bagi setiap pemimpin. Dia perhatikan masyarakatnya. Bagaimana makan mereka, bagaimana kesehatan mereka. Tapi ada yang lebih penting daripada itu, memperhatikan bagaimana akidah mereka, bagaimana sholat mereka, bagaimana puasa mereka, zakat mereka, haji mereka. Di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau tulis surat kirim ke penjuru negeri. Siapa yang tidak mau menunaikan haji, maka saya akan apa namanya? ambil jizyah dari mereka. Artinya mereka akan diperangi dan akan diperlakukan seperti orang-orang kafir. Dipaksa membayar jizyah. Iya. Itu sifat pemimpin jemaah sekalian. Jadi dua hal yang harus diperhatikan oleh pemimpin. Urusan duniawi masyarakatnya, bagaimana makan mereka, kesehatan mereka, keamanan mereka, dan lain-lain. Dan yang lebih penting lagi urusan agama mereka. Bagaimana akidah mereka, ibadah mereka, akhlak mereka. Ini yang lebih penting. Ini yang jauh lebih penting. Dan kedua-duanya kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi subhanallah pada umumnya Orang-orang yang kita lihat sekarang berlomba-lomba untuk merebut hati masyarakat. Berlomba-lomba supaya dia apa? Dipilih, supaya dipilih. Coba antum lihat kampanye mereka. Kesehatan, pendidikan. Pendidikan maksudnya bukan pendidikan agama, pendidikan yang sifatnya duniawi. Tempat tinggal, ya. Kartu ini, kartu itu, ya itu kan yang kita saksikan kampanye mereka. Ya. Bahkan kesetaraan antara muslim dan kafir, kesetaraan. Subhanallah. Ya. Gak memperhatikan, tidak menawarkan bagaimana akidah, bagaimana agama. Ya. Dia mau jadi pemimpin dan dia nggak tahu apa yang seharusnya dilakukan seorang pemimpin. Ya. Subhanallah. Dan memang jemaah sekalian, kalau dia tegas mengatakan kami akan menerapkan syariat, ya dia nggak akan dipilih oleh orang kafir. Jangankan orang kafir, orang muslim pun tidak sedikit yang masih belum paham tentang syariat. Dia pikir syariat akan menzolimi dia. Maka jadinya dia nggak akan populer, nggak akan terpilih. Inilah sistem demokrasi yang diimpor dari orang-orang kafir. Ya. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita, "Innakum satahrisuna 'alal imama wa satakunu nadama yaumal qiyamah." Sesungguhnya kalian akan sangat rakus terhadap jabatan, padahal itu akan menjadi penyesalan pada hari kiamat. Ini pelajaran pertama. Subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kepada kita bagaimana seorang pemimpin. Beliau tahu kondisi masyarakatnya, terutama kondisi agama mereka dan juga beliau memperhatikan urusan dunia. Beliau memperhatikan urusan dunia. ya. Sampai kadang-kadang beliau sangat sedih ketika melihat para sahabatnya miskin dan beliau memotivasi para sahabat yang lain untuk bersedekah kepada orang-orang fakir. ya. Jadi dua-duanya beliau perhatikan. Namun yang lebih tinggi, yang lebih sering, lebih banyak beliau perhatikan adalah urusan agama. Ya, kadang-kadang Nabi SAW seperti dalam hadis al-musi solatahu. Hadis al-musi solatahu itu adalah hadis terpenting di dalam penjelasan sifat solat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau antum baca di kitab sifat solat Nabi Syaikh Al Albani, selalu disebut al hadis hadis al-musi solatahu, hadis orang yang salah dalam solatnya. Kenapa dinamakan hadis orang yang salah dalam solatnya jemaah sekalian? Karena orang itu dia masuk masjid kemudian dia solat dan Nabi SAW memperhatikan. Nabi SAW memperhatikan dia solat. Setelah dia solat, dia menyalami Rasulullah SAW dan beliau mengatakan kepadanya, solat lagi karena kamu belum solat. Padahal dia sudah solat. Disuruh sholat lagi dan dan Nabi mengatakan kamu belum sholat. Dan itu terjadi beberapa kali sampai dia menyerah. Jadi belajar ya Rasulullah, saya nggak tahu lagi cara sholat yang lain. Akhirnya Nabi saw mengajarkan kepadanya sholat yang benar. Ya, diperhatikan jemaah sekalian. Orang lagi beribadah diperhatikan. Ya. Jadi inilah sifat seorang pemimpin. Ini yang pertama. Yang kedua, Nah ini yang kedua yang lebih penting lagi. Syekh berkata bahwasannya wajib atas seorang pemimpin untuk melindungi rakyatnya atau mengatur rakyatnya dengan aturan yang sesuai dengan syariat. Maka apabila mereka melakukan yang haram, dia melarang. Dan apabila mereka lalai dalam melakukan kewajiban, dia memberi motivasi kepada mereka. Inilah sifat seorang pemimpin. Dia memimpin dan membimbing masyarakatnya sesuai dengan bimbingan syariat. Kalau mereka melakukan yang haram, dia larang, dia ingatkan, dia tidak biarkan. Kalau mereka malas melakukan kewajiban, dia berikan motivasi. Bahkan dia berikan perintah dan hukuman jika mereka tidak mau mengamalkan kewajiban. Iya. Inilah sifat seorang pemimpin. Memimpin dengan hukum syariat. Inilah yang dimaksud pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil itu adalah pemimpin yang membimbing masyarakatnya dengan syariat. Bukan sekedar menghukumi, tapi juga membimbing. Iya. Karena kalau kita langsung menghukumi, sementara mereka belum dibimbing, itu makin berat mereka rasakan. Jadi inilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak serta-merta menerapkan hukum-hukum, namun beliau memberikan bimbingan terlebih dahulu. Memberikan bimbingan terlebih dahulu kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan yang disebut dengan pemimpin yang zalim apabila dia tidak berhukum dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Yang ketiga, bahwasannya tidak dibolehkan untuk menggantungkan di leher onta apapun itu yang diyakini sebagai sebab. Apakah sebab untuk meraih kemanfaatan atau menolak kemudaratan? Ya, supaya misalkan nggak dicuri atau supaya nggak kena ain. Ya, ini Syekh menjelaskan orang-orang jahiliyah dahulu memakaikan uh, kalung ke hewan tunggangan mereka supaya tidak kena air. Nah, ini menunjukkan kepada kita jemaah sekalian, kendaraan bisa saja kena air. Iya. Maka hal ini tidak dibolehkan. Kenapa? Karena itu bukan sebab. Bukan sebab yang bisa menangkal penyakit ain. Bukan sebab yang syar'i, bukan pula sebab qadari. Tadi sudah kita jelaskan, maka menggunakan uh, apa namanya? menggunakan kalung tersebut adalah syirik. Apakah syirik besar atau syirik kecil? Tergantung. Tergantung niat pelakunya atau keyakinannya. Kalau dia yakin jimatnya itu bisa melindungi dengan sendirinya, maka itu adalah syirik besar. Kalau dia yakini Allah yang melindungi, jimat itu adalah sebab maka itu adalah syirik kecil. Iya. Sama aja sampai hari ini masih banyak orang bahkan tidak sedikit kaum muslimin yang apa namanya menggunakan jimat di kendaraannya. Ya, macam-macam keyakinannya supaya nggak dicuri, supaya nggak tabrakan dan lain-lain. Ya. Makanya adalah syirik. Ini adalah kesyirikan sebagaimana telah kita jelaskan tadi. Kemudian yang keempat, bahwasannya wajib bagi orang yang mampu merubah kemungkaran dengan tangannya untuk melakukan dengan tangannya. Jadi Nabi SAW langsung mengeluarkan kebijakan larangan menggunakan jimat langsung disuruh lepaskan Ya, ini masuk dalam kategori merubah dengan tangan. Maksudnya dengan kekuasaan beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau pemimpin negara. Pemimpin negara. Ya. Jadi tidak mesti merubah kemungkaran dengan tangan itu kita lakukan dengan kedua tangan kita langsung tidak. Maknanya bisa jadi adalah kita adalah pemimpin negara, kemudian kita perintahkan kepada aparat-aparat kita untuk merubah dengan kekuasaan dan kekuatan dan negara boleh memaksa orang-orang yang melakukan kemungkaran tersebut untuk berhenti. Iya. Artinya apa jemaah sekalian? Untuk merubah kemungkaran dengan tangan ini nggak semua orang bisa lakukan. Nggak semua orang bisa melakukannya. Dan dipersyaratkan untuk melakukannya tidak muncul kemungkaran yang lebih besar. Maka dari itu, seandainya seorang penguasa di satu negeri, dia nggak mungkin bisa merubah kemungkaran dengan kekuasaannya di negeri yang lain. Ya. Artinya bukan nggak mungkin, artinya kalau bisa memunculkan kemudaratan yang lebih besar, ya, jadinya perang antar negeri jadinya. Maka itu tidak dibolehkan. Ya. Sama dengan seorang ayah, seorang kepala rumah tangga istri dan anaknya di bawah kekuasaannya. Dia bisa merubah kemungkaran mereka dengan tangan mereka, tangannya. Tetapi orang lain nggak mungkin bisa melakukannya. Iya. Ini malah mendatangkan kemudaratan yang lebih besar. Ya, misalnya anak orang kita cubit, ya, padahal dia nakal. Ayahnya bukan terima malah marah besar. Jadi muncul kemungkaran yang lebih besar. Terjadi perselisihan, pertikaian. Maka kalau begitu dirubah dengan lisan. Ya, ini hanya dilakukan ketika mampu dan juga ketika tidak memunculkan mudarat yang lebih besar. Ya, itu etika penting dalam merubah kemungkaran. Yaitu tidak boleh sampai memunculkan mudarat yang lebih besar. Ya. Mudarat itu harus hilang, kemungkaran itu harus hilang atau paling tidak berkurang. Jadi ini dua kondisi kita dibolehkan. Kita dianjurkan merubah kemungkaran. Pertama hilang sama sekali. Yang kedua berkurang walaupun gak hilang. Ya. Ada kondisi yang ketiga. Gak berkurang tapi gak bertambah. Namun hilang. Artinya apa? Berubah menjadi kemungkaran yang semisal. Maka di sini kata para ulama boleh berijtihad. Iya. Artinya kalau kita lihat walaupun nggak berkurang, asal nggak bertambah dan berubah, nggak apa-apalah kita rubah. Soalnya kalau ada perubahan, maka di masa yang akan datang ada harapan untuk berubah kepada yang lebih baik. Kalau misalkan kita bisa menganalisa seperti itu maka boleh. Ini dijelaskan juga oleh Syekh Ibn di uh, kesempatan yang lain. Iya. Di buku ini juga, cuma saya lupa di bagian mana beliau menjelaskan. Iya. Nah, adapun yang keempat, kalau memunculkan mudarat yang lebih besar, maka tidak dibenarkan. Jadi ini empat kondisi, merubah kemungkaran. Pertama kemungkarannya hilang, yang kedua berkurang. Maka dua kondisi ini dianjurkan. Yang ketiga berganti dengan kemungkaran yang semisal. Ini boleh berijtihad. Yang keempat muncul kemungkaran yang lebih besar, maka ini tidak dibenarkan. Iya. Ini eh, tingkatan merubah kemungkaran ada empat. Iya. Maka kata Syekh merubah kemungkaran jika mampu dengan tangan, rubahlah dengan tangan. Kalau tidak mampu maka dengan lisan. Kalau tidak mampu dengan lisan juga, maka dengan hati. Dan itulah selemah-lemahnya iman, sebagaimana kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa maksud, maksudnya? Merubah kemungkaran dengan hati, maksudnya membenci, membenci kemungkaran tersebut. Maka dari itu jemaah sekalian, kita tidak boleh berkunjung di tempat-tempat kemaksiatan atau di tempat kesyirikan apalagi. Ya. Walaupun mereka beri nama dengan apa? Wisata budaya. Ya. Seperti upacara di candi-candi atau keberadaan candi itu sendiri. Ini bukan tempat wisata. Bukan tempat wisata yang dibolehkan oleh syariat. Kenapa? Karena kita harus merubah kemungkaran. Artinya, kita tidak ke sana kecuali untuk kemungkaran. Itu kan tempat kemungkaran. Bahkan kemungkaran yang paling besar. Adanya uh, candi-candi atau budaya-budaya yang dilestarikan dan mengandung kesyirikan. Untuk apa kita ke sana? Untuk merubahnya, untuk melarangnya dengan tiga macam larangan. Pertama dengan kekuatan, kalau kita punya jabatan, kalau kita punya kekuasaan, kalau nggak mampu paling tidak dengan lisan. Kalau tidak mampu lagi, benci dalam hati. Dan bukti orang benci dalam hati, dia nggak datang ke sana. Itu buktinya. Kalau dia ke sana, perhatikan, bahkan tersenyum, tertawa, mendapatkan hiburan, subhanallah. Ini nggak mungkin dilakukan seorang muslim. Sama dengan menonton apa namanya sihir atau menonton sulap atau akrobat yang mengandung sihir. Nggak mungkin seorang muslim melakukan itu. Ya. Kenapa dia minimalnya harus benci dalam hati? Kalau benci dalam hati, maka dia nggak akan hadir di situ. Tidak akan hadir di majelis yang batil tersebut. Ya, dan di antara penafsiran firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala yashhaduna zura." Di antara sifat-sifat ibadur rahman yang Allah sebutkan dalam surat Al-Furqan. Mereka tidak menyaksikan azur kepalsuan. Di antara penafsirannya adalah hari-hari atau perayaan-perayaan orang-orang kafir. Perayaan-perayaan orang kafir, mereka tidak ikut menghadirinya. Jadi menghadiri jemaah sekalian, menghadiri kemungkaran adalah kemungkaran kecuali kita hadir di sana untuk merubah kemungkaran itu apakah dengan tangan kita atau dengan lisan kita. Baik. Kalau kita nggak bisa, maka kita nggak boleh hadir. Sebab yang ketiga, benci dalam hati. Bukti benci dalam hati, kita nggak ikut hadir di situ. Kalau kita ikut hadir, maka berarti kita tidak benci. Ya. Dan bahkan itu kekufuran. Kekufuran ketika kita setuju. Dan hadirnya kita di situ berarti setuju. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayati Allahi yukfaru biha wa yustahzau biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi innakum idzam mithluhum." Kata Allah, sungguh telah diturunkan kepada kalian di dalam Alkitab. Apabila kalian mendengarkan ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olok maka janganlah kamu duduk bersama orang-orang yang melakukannya. Sampai mereka berbicara yang lain. Kalau kamu melakukannya, kamu kalau begitu termasuk mereka. Jadi duduk-duduk di situ menjadikan kita termasuk mereka. Oleh karena itu jamaah sekalian, orang yang menghadiri majelis yang di situ disampaikan kesesatan itu terlarang. Itu terlarang. Walaupun dia nggak terpengaruh, walaupun dia bisa mengatakan saya ambil baiknya, yang buruknya saya larang, afan, yang buruknya saya tinggalkan. Iya, saya nggak ambil. Tetap saja dia duduk di situ mendengarkan kemungkaran itu sudah dosa. Apalagi kalau dia terpengaruh dan dan bisa jadi hadirnya dia di situ menipu orang. Maksudnya apa menipu orang jemaah sekalian? orang bisa berkesimpulan berarti majelis itu bagus. Karena apa? Karena kita ikut hadir. Atau yang hadir ramai berarti baik. Orang-orang awam kan begitu. Kalau yang hadir ramai maka itu tanda majelisnya bagus. Kalau sepi itu tanda tidak bagus. Kan begitu orang-orang awam kebanyakannya. Jadi ini pernah dikatakan oleh Imam ash shawqani rahimahullah dalam tafsir beliau. Tiga kemungkaran kata beliau. Kalau kita menghadiri majelis-majelis yang di situ disampaikan kesesatan, kemungkaran pertama kita bisa terpengaruh. Ini yang paling berbahaya. Kemungkaran yang kedua kita berarti menolong, membantu, meramaikan majelisnya dan bisa membuat orang yang melihat kita ikutan. Dan yang ketiga jemaah sekalian, ini yang paling minimal, yaitu apa? Mendengarkan kemungkaran. Jadi mendengarkan kemungkaran itu juga dosa kecuali kita ke sana untuk memberi nasihat. Iya, untuk memberi nasihat kepada orang yang memiliki penyimpangan tersebut. Iya, wallahu alam. Inilah empat pelajaran yang disebutkan oleh Syekh yang bisa kita petik dari hadis yang pertama. Iya. Intinya adalah pelajaran terpenting terkait dengan pembahasan kita bahwa penggunaan jimat atau benda-benda yang dikalungkan baik di tubuh kita atau di kendaraan kita atau dikaitkan di mobil kita atau motor kita itu adalah kesyirikan. Itu adalah kesyirikan. Iya. Jemaah sekalian, kita masuk hadis yang kedua. Qala rahimahullah wa an ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul dari sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridhai beliau. Beliau berkata, aku pernah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun." Sesungguhnya rukyah-rukyah, jimat-jimat dan atiwalah atau pelet itu adalah syirik. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud. Dan hadis ini sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Jemaah sekalian, para ulama juga menyebutkan hadis ini ada sedikit kisah mengapa Ibnu Mas'ud menyampaikan hadis ini. Jadi ceritanya Ibnu Mas'ud diceritakan oleh istrinya bahwa istrinya ini dulu kalau sakit sakit mata dia datang kepada orang Yahudi seorang Yahudi yang bisa merukyah maka sakitnya sembuh sakitnya pun sembuh iya maka jemaah sekalian ini yang saya katakan tadi. Orang kafir kafir membaca mantra-mantra meminta kepada syaitan dan bisa menyembuhkan. Bisa menyembuhkan. Ini masuk dalam kategori sihir yang dia lakukan bukan sebab syar'i, bukan pula sebab qadari. Tapi sembuh. Iya. Jadi bisa saja sembuh. Kenapa sembuh? Karena mengandung sihir. Orang berilmu nggak akan tertipu. Orang berilmu nggak akan tertipu. Dan ini jemaah sekalian perlu selalu kita ingat. Jangan sampai ada semacam keajaiban yang membuat kita tertipu. Seakan-akan karena ada keajaiban berarti apa yang dilakukan oleh orang itu adalah benar. Iya. Makanya ulama sering mengingatkan bukan syarat menjadi wali harus punya karomah. Itu bukan syarat. Dan juga adanya kesaktian seseorang itu bukan tanda apa yang dia lakukan adalah benar. Sama sekali bukan tanda. Benar atau tidak, amalannya adalah sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaf. Itulah ukuran kebenaran. Jadi, berpegang teguh dengan ini menjadikan kita selamat. Jangan tertipu. Lihat ada keajaiban, kesaktian, kehebatan, lalu kemudian kita berkesimpulan berarti benar. Iya. Jamaah sekalian, pernah saya baca satu berita di Malaysia ada pengobatan terkenal. Jadi masuk klinik itu nanti dioperasi. Dan dioperasi tanpa menggunakan alat sedikit pun. Antum percaya tidak? Ya. Apa namanya? Tabibnya itu hanya pakai tangannya saja dan ada videonya. Ya. Pakai tangan operasi. Jangan tertipu. Walaupun terbukti, jangan tertipu. Kita kembali kepada ajaran syariat. Iya. Jadi, itulah sihir namanya. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan, kamu itu cuma dimain-mainin sama setan. Ini orang berilmu, tidak tertipu. Setan itu dia yang menusuk matamu, kemudian kamu datang kepada dukun itu, baru dia lepaskan. Ini menunjukkan kepada kita ada kerjasama antara para dukun dan setan-setan itu. Iya. Makanya makin banyak praktik perdukunan, makin banyak orang diganggu setan. Dan juga jemaah sekalian, apa namanya, gejala itu juga makin banyak rukyah. Ini hampir mirip. Makin banyak rukyah yang menyelisihi syariat, makin banyak orang yang diganggu setan. Ya. Makin banyak apa namanya, training-training rukyah, ternyata makin banyak orang yang diganggu setan. Iya. Kenapa? Karena rukyahnya tidak sesuai syariat. Ya, seakan-akan mereka laris, diperlukan umat, subhanallah. Padahal ini permainan setan. Permainan setan, ini hati-hati. Orang yang berilmu, dia tidak akan tertipu. Orang yang belajar akidah ahlu sunnah wal jamaah, dia nggak akan tertipu. Iya. Kita lanjutkan insya Allah setelah sholat isya. Wabillahi taufiq, walhamdulillahi alamin. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah Wa la hawla wa la quwata illa billahi amma ba'd Fa ikhwani fid din Wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah Kita masih dalam penjelasan Babu maja'a fir ruqa wa tamaim Bab tentang Rukiah dan tamimah dalam pembahasan hadis yang kedua. Hadis yang kedua, hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dari sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun." Sesungguhnya ruqyah, tamimah dan tiwalah adalah syirik. Apa itu ruqyah? Ruqyah adalah bacaan-bacaan yang dibacakan untuk orang sakit. Dan terbagi menjadi dua kategori, ruqyah yang terlarang dan ruqyah yang sesuai syariat. Ruqyah masyru'ah, ruqyah yang sesuai syariat dan ruqyah mamnu'ah, ruqyah yang terlarang. Insyaallah taala nanti Syekh akan menjelaskan syarat-syarat rukyat yang disyariatkan atau boleh dan apa yang terlarang. Iya. Jadi tidak diragukan lagi maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini sesungguhnya rukyah itu syirik adalah yang mengandung kesyirikan. Kalau tidak mengandung kesyirikan dan tidak mengandung penyelisihan terhadap syariat, maka itu dibolehkan. Contohnya apa mengandung kesyirikan? Para dukun itu membaca mantra untuk minta tolong kepada setan, berdoa kepada setan. Berdoa kepada setan-setan dari kalangan jin, agar menolong mereka. Atau setan-setan itu akan membantu para jin tersebut setelah mereka melakukan apa yang dipersyaratkan. Biasanya mereka memberi persyaratan para dukun itu dan tidak jarang juga pasiennya juga disuruh melakukan kekafiran atau kesyirikan. Seperti menyembeli hewan kurban untuk pengagungan kepada mereka. Makanya dukun itu suka aneh-aneh. Suka beri syarat kepada pasien bahwa ayam hitam, kakinya hitam, serba hitam. Ya. Itu karena persyaratan yang ditentukan oleh jinnya, oleh setannya. Ya. Dan berbagai macam bentuk kekafiran, berbagai macam bentuk kekafiran disuruh oleh setannya. Kalau dia mau melakukan, maka setannya baru mau membantu. Iya. Ini rukyah yang dimaksud syirik di sini, yang mengandung kesyirikan. Adapun yang tidak mengandung kesyirikan, insyaallah Syekh akan menjelaskan di akhir pembahasan bab ini. Itu dibolehkan. Baik. Ini yang pertama. Jadi ada rukyah yang dibolehkan dan rukyah yang terlarang. Yang terlarang adalah apabila mengandung kesyirikan atau mengandung bid'ah dan kemaksiatan. Baik. Yang kedua, dalam hadis ini yang dilarang adalah tamimah. Tamimah itu kalau kita terjemahkan jimat. Namun Syekh di sini menafsirkan syai'un yu'allaqu 'alal aulad yattaquna bihil ain. Disebut tamimah itu adalah sesuatu yang dipakaikan dipakaikan kepada anak-anak untuk menolak penyakit ain. Sama aja jimat untuk menangkal penyakit ain. Ya, ini adalah syirik seperti yang telah kita jelaskan pada pembahasan hadis sebelumnya. Syirik besar kalau dia meyakini tamimah itu bermanfaat dengan sendirinya bukan Allah dan syirik kecil kalau dia yakin Allah yang memberi manfaat dan tamimah itu hanyalah sebab. Ya. Syekh membahas sedikit tentang Al-Quran yang dijadikan sebagai tamimah, dijadikan sebagai jimat. Insya Allah nanti juga akan disebutkan oleh penulis ada khilaf ulama dan Syekh Ibn Thaymin rahimahullah menguatkan pendapat tetap saja tidak dibolehkan. Tetap saja tidak dibolehkan. Walaupun yang dipakaikan kepada mereka, kepada anak-anak itu apa namanya berasal dari Al-Qur'an. Ya. Kenapa? Karena larangan menggunakan tamimah itu sifatnya umum. Sifatnya umum. Jadi sama saja apakah itu dari Al-Qur'an atau dari selain Al-Qur'an. Dan juga itu adalah bid'ah. Sesuatu yang baru mengada-ada dalam agama tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga itu akan menyebabkan penghinaan kepada Al-Quran. Kenapa? Bisa jadi anak ini dia main di tempat kotor, atau kalau yang gunakan orang dewasa, dia masuk ke tempat maksiat, maka ini namanya menghina Al-Quran. Iya. Jadi, ini paling tidak tiga sebab. Satu, uh, larangan menggunakan tamimah sifatnya umum. Nggak ada pembatasan apakah dari Al-Qur'an maupun dari selain Al-Qur'an. ya. Yang kedua, karena itu mengada-ada dalam agama. Tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, bisa berpotensi menghinakan Al-Qur'an kalau terkena kotoran atau dibawa masuk ke tempat kotor atau bahkan ke tempat maksiat. Ada lagi yang keempat jemaah sekalian, kata Syekh, Al-Qur'an itu untuk ibadah kita bacanya untuk ibadah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Memang betul Al-Qur'an juga bisa untuk tabarruk, mencari berkah. Tapi bukan seperti itu caranya. Insya Allah di bab berikutnya kita akan bahas bagaimana mencari berkah yang benar. Iya. Bukan seperti itu caranya. <clears throat> bukan untuk digunakan sebagai jimat. Bagaimana cara mencari berkah dengan Al-Quran? dengan membacanya, mempelajarinya, mengamalkannya, mengajarkannya. Itu caranya. Bukan dengan cara digunakan sebagai jimat. Dan di sini Syekh mengingatkan kita satu faedah penting yang perlu kita sadari. Sayang sekali kata Syekh, tidak sedikit orang dalam beribadah dia hanya lebih menginginkan sisi tabarruknya mencari berkahnya, mencari manfaatnya, bukan sisi peribadahannya kepada Allah. Iya. Namun itu pun dengan cara bertabarruk yang tidak sesuai dengan petunjuk syariat. Iya. Contohnya apa? Al-Qur'an digunakan sebagai jimat. Bukan seperti itu cara mencari berkah dengan Al-Qur'an atau kata beliau contoh lain orang yang mengusap Hajarul Aswad atau rukun yamani, kemudian dia usapkan ke tubuhnya. Dia pikir seperti itu cara mencari berkah. Iya. Padahal kata beliau, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata kepada Hajar al Aswad, "Inni a'lamu annaka hajarun la tadurru wa la tanfa. Walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuk." Sungguh aku tahu kamu ini hanyalah batu. Tidak bisa beri manfaat, tidak tidak pula bisa menimpakan mudarat. Kalaulah aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciummu, saya enggak akan menciummu. Jadi dia enggak bisa berikan berkah kepada kita jemaah sekalian. Mencari dengan batu itu adalah dengan cara mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan berkah dengan batu itu, tapi dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan mencari berkah dari batu itu, tapi dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Jadi inilah paling tidak empat alasan. Jimat dari Al-Quran pun tidak dibolehkan. Bisa kita tambahkan alasan yang kelima, bahwasanya penggunaan jimat dari Al-Quran itu akan memalingkan orang. Memalingkan orang dari tujuan sebenarnya Al-Quran diturunkan. Ya, jemaah sekalian, mungkin kita pernah lihat ada orang di rumahnya ada kaligrafi Al-Quran, masya Allah, indah sekali. Tapi dia sendiri jarang sekali baca Quran. Iya. Nah ini bisa jadi dampak negatif dia memasang kaligrafi itu. Dia pikir yang penting sudah ada kaligrafi, seakan-akan dia sudah memuliakan Al-Quran. Begitu pula para ulama menjelaskan demikian. Kalau kita menggunakan Al-Quran bukan untuk tujuan yang sebenarnya, maka bisa jadi memalingkan kita dari tujuan yang sebenarnya tersebut. Iya. Beliau berikan contoh, uh, ini juga saya pernah saksikan, pernah lihat, pernah lihat, memang ada seperti ini. Mungkin antum juga pernah lihat. Uh, Al-Quran yang sangat kecil sekali, ya kurang lebih segini bentuknya. Dan itu bohong, nggak mungkin Al-Quran bisa ditulis sekecil itu. Ya, kalau kita lihat cuma garis-garis, ya kan? Di dalamnya cuma garis-garis. Kemudian ditaruh di dalam kotak lalu diperjualbelikan sebagai jimat. Iya. Jadi intinya itu terlarang dengan lima alasan. Wallahu alam. Adapun atiwalah, apa yang dimaksud dengan tiwalah? Syekh mengatakan syai'un yu'allikunahu 'ala zauj wa yaz'umun annahu yuhabbibu zawja ila zawjiha wa zauj ila mra'atihi Tiwalah itu adalah sesuatu yang dipakaikan kepada seorang suami atau sebaliknya kepada seorang istri. Mereka mengira itu bisa membuat suami istri itu lebih saling mencintai. Ya, kalau bahasa kita namanya pelet. Ini juga adalah kategori syirik. Ya, syirik kalau dia menggunakan ada benda yang dia gunakan masuk dalam kategori jimat dan juga masuk dalam kategori sihir. Ya. Dan ini adalah juga kesyirikan dan kekufuran. Kenapa? Menggunakan benda itu bukan sebab syar'i, bukan pula sebab qadari untuk mendatangkan kecintaan. Ya, untuk mendatangkan kecintaan. Maka meyakini itu sebagai sebab yang membuat orang bisa saling mencintai itu adalah syirik. Tapi kok terbukti? Ya. Istrinya pakai suaminya makin cinta. Kalau dilepas biasa aja. Itulah namanya sihir. Ya. Itulah namanya sihir. Nah, kemudian Syekh berikan contoh Kata beliau, yang semisal dengan itu adalah adiblah. Apa itu adiblah? Cincin yang dipakai ketika pernikahan atau istilahnya tukar cincin. Ya, Tukar cincin. Maka jemaah sekalian, tukar cincin ini antara pengantin pria dan wanita, kalau mereka yakini bahwa cincin itu selama mereka pakai, kecintaannya akan langgeng, rumah tangganya akan bertahan. Kalau salah satu melepasnya, maka itu pertanda rumah tangga mereka akan berakhir. Iya. Makanya adalah syirik. Tidak diragukan lagi itu adalah kesyirikan. Bisa syirik besar, bisa pula syirik kecil, tergantung keyakinan. Iya. Kalau dia yakin cincin itu bisa bermanfaat dengan sendirinya, bukan Allah yang melanggengkan hubungan mereka, maka syirik besar. Kalau dia yakin itu hanyalah sebab, maka syirik kecil. Karena seakan-akan dia bersekutu bersama Allah dalam menentukan sesuatu sebagai sebab. Iya. Yang kedua juga kata Syekh, itu tasyabuh terhadap orang Nasrani. Jadi tetap saja nggak boleh. Acara tukar cincin itu tetap saja tidak boleh walaupun tidak ada keyakinan bisa melanggengkan hubungan. Kenapa? Itu adalah tradisinya orang-orang Nasrani. Itu adalah tradisinya orang-orang Nasrani. Dan ada juga mengandung keharaman yang ketiga, jika seandainya cincin itu terbuat dari emas, maka tidak boleh bagi laki-laki. Iya. Ini keharaman yang ketiga. Kalau dari emas, laki-laki tidak dibolehkan. Ada lagi keharaman yang keempat. Kalau dilakukan di depan orang-orang, depan orang-orang, biasakan begitu. Pernikahan dilakukan depan orang-orang, tukar cincin. Maka ada keharaman yang keempat di situ. Apa keharamannya? Pertama, tangan wanita tersebut dan perhiasan yang dia kenakan. Yang kedua perhiasannya. Boleh nggak istri kita pakai perhiasan? Kalau pakai perhiasan, namanya juga perhiasan. Perhiasan itu untuk apa? Mempercantik atau memperburuk? Mempercantik. Boleh nggak dilihat laki-laki lain? Nggak boleh jamaah sekalian. Jadi perhiasan wanita itu khusus bagi suaminya. Ini kalau dia pakai cincin, kan tambah cantik jarinya. Ya, tambah cantik nggak? Ya, nggak pernah perhatikan ya. <laughs> tambah cantik. Ya. Walaupun jemaah sekalian antum lihat biasa-biasa saja, tapi pujilah istri antum. Senang dia insya Allah. Ya. Puji. Ya, wanita itu senang dipuji. Ya. Maka tidak boleh dilihat laki-laki lain. Nggak boleh dilihat laki-laki lain. Iya. Ini keharaman yang keempat. Ada lagi keharaman yang kelima, kalau masih pacaran. <laughs> Ya. Ada juga kan seperti itu, masih pacaran, acara tukar cincin. Ya. Masih pacaran, belum nikah. Sudah pegang-pegangan tangan, masukkan cincin ke jari laki-laki memasukkan ke perempuan, perempuan memasukkan ke laki-lakinya. Iya. Jadi mengandung lima keharaman. Iya. Inilah jemaah sekalian penjelasan Hadis yang kedua secara singkat, insyaallah masih ada uh, lanjutan bab ini kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Semoga Allah memberikan taufik. Mungkin ada sedikit tanya jawab. Tafadhalu. Hmm. Assalamualaikum. Kalau dia murni hanya pijit, nggak masalah. Keahlian pijit, nggak masalah. Tapi kalau dia sertakan dengan bacaan-bacaan yang mengandung syirik atau tambahan ritual yang mengandung syirik, maka tidak boleh. Walaupun sembuh, tetap saja tidak boleh. Jadi jemaah sekalian, walaupun sembuh, walaupun orang-orang bilang semua orang yang patah tulang datang ke situ sembuh, tapi kenyataannya dia nggak murni, nggak murni pijit atau keahlian dalam mengobati patah tulang, ditambah dengan praktek kesyirikan, maka tidak boleh, tidak boleh kita datang ke sana. Ya, karena Nabi SAW bersabda, la syirik billah wa in wa hurikta. Janganlah kamu mempersekutukan Allah meskipun kamu dibunuh dengan cara dipenggal-penggal ataupun dibakar. Artinya apa? Walaupun sampai mati sekalipun nggak dapat pengobatan karena semua pengobatan misalkan semua pengobatan mengandung syirik, maka tidak boleh kita lakukan. Namun Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar baginya dan akan diberikan rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Ya, jadi kita harus pastikan itu murni pijit atau urut atau mengandung kesyirikan dan kekufuran. Wallahu alam. Bagaimana status, status harta yang diperoleh dengan bekerja sama dengan dukun paranormal, seperti halnya pedagang yang mencari penglaris dagangan atau pada kasus seseorang ingin menjual tanah atau rumah dengan meminta ke dukun supaya cepat laku dengan harga mahal. Apakah perbuatannya saya terlarang sedangkan hartanya halal atau hartanya juga ikut haram? Jemaah sekalian, yang masalahnya adalah orang itu bisa tersihir untuk membeli barangnya. Padahal dia nggak pingin sebenarnya. Iya. Jadi ada orang mau jual mobil, orang nggak tertarik. Setelah dia pakai apa namanya jimat, orang itu jadi tersihir. Iya. Kalau kondisinya seperti itu, jual belinya nggak sah. Ya. Apalagi halal, sah saja tidak. Karena syarat jual beli harus ada keridoan antara pembeli dan penjual. Ya. Tijarah antara din. Tijarah yang berasal dari keridoan. Ya. Kalau dia sihir, dia pengaruhi orang, maka tidak sah jual belinya. Bagaimana lagi mau dikatakan halal? Jual belinya saja nggak sah. Iya. Demikian. Wallahu a'lam. Bolehkah kita menentang orang tua karena menyuruh kita meninggalkan syariat sampai-sampai orang tua mengharamkan kita masuk ke rumahnya? Enggak boleh kita taat. Boleh kita tidak menaati. Tetapi tidak bermakna kita bersikap kasar. Iya, atau membentak orang tua kita. Terserah mau diusir dari rumah, mau diapakan sekalipun, tidak boleh kita taat. Enggak boleh apalagi menyuruh berbuat syirik. Nauzubillah. Allah sudah katakan dalam surat Luqman ayat ke-15. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bih ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Meskipun uh, kalau kedua orang tuamu memaksamu untuk kamu mempersekutukan aku yang kamu tidak memiliki ilmu tentangnya, maka jangan kamu taati keduanya. Kemudian jemaah sekalian lanjutan ayat dan pergaulilah kedua orang tuamu itu di dunia dengan cara yang baik. Jadi nggak boleh kita taat. Nggak boleh kita taat. Justru kalau kita taat itulah durhaka namanya. Kenapa? Kalau kita taat maka kita akan menyebabkan orang tua kita berdosa. Iya kan? Orang yang mengajak orang lain atau menyuruh orang lain berbuat dosa, dia akan menanggung dosa orang yang melakukannya tanpa mengurangi dosa pelakunya. Iya. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah sang pencipta. Setiap perayaan Imlek perusahaan tempat saya bekerja merayakan dengan mengundang karyawan untuk makan bersama. Apakah ini kesyirikan? Apa yang harus saya lakukan? Kalau saya nggak tahu hakikat perayaan Imlek, tapi kalau dia semisal Natal, maka itu adalah kesyirikan. Ya, Natal itu kan perayaan agama, bukan sekedar perayaan bangsa. Iya kan? Kalau Imlek itu perayaan agama, itu adalah kekufuran dan kesyirikan. Beda kalau hanya perayaan adat istiadat satu bangsa. Ya, kalau itu adalah agama, maka itu adalah kesyirikan dan kekufuran, tidak boleh kita mengikuti acara tersebut. Dan dalam hal ini kita jadikan kesempatan berdakwah. Ini kesempatan berdakwah nih di kantor nih. Kalau ada yang merayakan seperti ini, minimal berdakwah dengan perbuatan kita, jangan ikutan. Kalau ada yang nanya, ini kesempatan bagus untuk menjelaskan. Ya, jemaah sekalian, setiap kita menghadapi seperti ini, jadikan itu kesempatan untuk berdakwah. Ya, Jelaskan bahwa itu hukumnya haram, itu tidak dibenarkan dalam syariat. Jelaskan dengan dalil-dalil yang ilmiah. Ya. Bagaimana hukumnya mempercayai arti nama yang membawa keberuntungan dalam hidup? Apa termasuk syirik? Iya, termasuk syirik. Karena itu bukan sebab bukan sebab yang bisa mendatangkan apa namanya? Uh, kemudaratan ataupun menimpakan uh, kebaikan atau memberi kebaikan. Ya. Kecuali nama-nama yang sesuai syariat nama-nama yang sesuai syariat. Maka itu adalah kebaikan dari sisi syariat. Ya. Contohnya menamakan dengan Abdullah atau Abdurrahman atau nama-nama para nabi dan rasul yang tertera di dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini kebaikan. Kebaikannya di mana? Kebaikannya pada mengikuti sunnah para nabi dan rasul atau sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau telah bersabda, "Ahabbul asma ilallah Abdullah wa Abdurrahman." Nama yang paling Allah cintai Abdullah dan Abdurrahman. Ya. Kenapa jemaah sekalian repot-repot cari nama? Abdullah dan Abdurrahman yang paling Allah cintai. Bagaimana kalau sudah ada yang punya anak namanya Abdullah? Enggak apa-apa. Ya. Abdurrahman enggak apa-apa. Juga boleh dengan lainnya, nama-nama Allah yang lain dan kita tambahkan kata Abdun ya Abdul Razak, Abdul Ghafur, Abdul Rahim dan seterusnya. Maka ini nama-nama yang mendatangkan kebaikan. Kenapa? Karena mengikuti syariat. Adapun misalkan nama-nama memiliki arti dalam bahasa Jawa misalkan, ya, atau dalam bahasa ini bahasa itu bukan sesuai syariat, maka meyakininya bisa mendatangkan kebaikan atau sebaliknya menolak kemudaratan adalah kesyirikan. Kenapa? Karena itu bukan sebab bukan sebab syar'i, bukan pula sebab qadari. Demikian pula sebaliknya, nama-nama yang mengandung dosa itu mendatangkan keburukan. Kenapa? Keburukannya dari sisi apa? Dari sisi dosanya. Ya, makanya Nabi SAW mengganti nama para sahabat yang mengandung dosa. Iya. Wallahu a'lam. Bolehkah kita berdagang di acara-acara bid'ah seperti maulid atau di acara musik? Jemaah sekalian, sebaiknya kita hindari, ya. Karena itu juga namanya kita berarti hadir di situ, ya. Dan mungkin juga bermakna nolong mereka di situ, ya. Dan juga bisa membuat orang prasangka buruk kepada kita bisa membuat orang berkesimpulan berarti acara itu bagus. Ya, itu tuh biasa dagang di tempat kajian, ya. Sudah berdagang di tempat perayaan bid'ah. Ya. Ini tidak sepatutnya. Allah alam. Jemaah sekalian, ada sebuah hadis di akhir zaman kelak akan datang sepasukan untuk menyerang Ka'bah. Maka mereka dibinasakan oleh Allah dan semua orang termasuk para pedagang dibinasakan. ya, Dibinasakan oleh Allah. Termasuk para pedagang yang melayani mereka, semua mati. Dibinasakan. Maksudnya apa? Kita harus takut. Ini tempat maksiat. Kalau Allah timpakan azab dan kita ada di situ. Nauzubillah. Bisa jadi kita juga kena ditimpakan azab, apalagi kita diam saja enggak menegur mereka. Ya. Beda kalau misalkan kita punya warung. Depan warung mereka bikin acara musik ya. Kalau seperti itu enggak masalah. Tapi kalau dia bikin di tempat khusus kemudian kita sengaja datang di situ untuk berjualan, maka itu tidak patut. Wallahu alam. Adakah amalan atau bacaan cara untuk merukyah mandiri? Semua bacaan rukyah bisa kita gunakan untuk merukyah diri kita sendiri. Contohnya baca Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas, baca. Bacakan untuk diri kita sendiri. Atau yang lebih praktis, seperti dalam hadis sahih, sahabat yang mengeluhkan sakitnya kepada Nabi SAW, lalu Nabi mengajarkan untuk merukyah sendiri. Dengan sebuah bacaan yang ringkas. Kata Nabi SAW, letakkan tanganmu di tempat yang sakit. Kemudian baca Bismillah tiga kali. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Kemudian baca sebanyak tujuh kali. A'udhu billahi wa kudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. A'udhu billahi wa kudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Ini singkat ya. Insya Allah sudah hafal semuanya. A'udzu billahi. Aku berlindung kepada Allah wa qudratihi dan kemampuannya, kudrahnya, kekuasaannya. Min syarri ma ajidu dari keburukan yang aku dapatkan wa uhadiru dan aku khawatirkan Baca tujuh kali. Iya. Kalau belum sembuh perlu rukiah lagi, baca lagi nanti. Iya. Jadi mudahnya mas sekalian, nggak perlu ada training. Ya. Nggak perlu ada daurah atau apa namanya seminar seharian penuh. Bahkan ada yang pakai level lagi. Subhanallah, pakai kelas. Ya, pakai tingkatan. Level 1, level 2, level 3 ya sampai jadi masternya, master training. Kemudian diundang untuk acara entertainment. Ya. Ini belum pernah, antum pernah nggak dengar ulama-ulama kita, Syekh bin Bas, Syekh Nusaimin, Syekh Al-Albani mengadakan daurah rukyah. Ya. Apa namanya? Pelatihan rukyah seperti yang mereka lakukan hari ini. Ya. Sehari penuh bikin pelatihan rukyah ya, atau dalam beberapa sesi itu pun nanti ada levelnya ya yang kalau sudah ikut sekarang untuk pertemuan berikutnya dia sudah naik tingkat ya ini mengada-ada tidak ada contohnya dari ulama salaf Bagaimana cara kita untuk menangani apabila ada saudara kita yang terkena sihir atau kesurupan? Dirukyah. Caranya dengan dirukyah. Iya. Dan juga dengan kalau kita bisa dapatkan menghancurkan buhul-buhul. Kalau kita bisa dapatkan. Kalau tidak cukup dengan dirukyah. Ya. Bacalah satu risalah yang berjudul uh, Ar-Risalah fi Hukmi Sihri wal Kahana risalah tentang hukum sihir dan perdukunan karya Syekh bin Bas rahimahullah. Di situ juga beliau jelaskan pencegahan dan pengobatan sihir. Risalah fi hukmi sihri wal kahana. Ya. Dan saya ada ringkasannya. Mudah-mudahan pertemuan akan datang saya kirimkan ke panitia untuk di dicetak di kopi. Bagaimana? Setuju? Setuju ya. Mudah-mudahan panitia bisa ingatkan. Paling cuma dua atau tiga lembar saja. Dua atau tiga lembar. Pengob, apa namanya? Pencegahan dan pengobatan sihir, ringkasan dari kitabnya Syekh bin Bas rahimahullah. Iya. Insyaallah. Dahulu saya banyak melakukan dosa-dosa besar, sekarang saya bertobat dan hijrah bagaimanakah tanda atau ciri tobat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu? Tandanya kita menjadi lebih baik dan kita tidak lagi melakukan dosa-dosa yang telah kita kerjakan di masa yang akan datang serta kita menyesali perbuatan dosa yang kita kerjakan. Ya. Itu tetapi itu hanyalah tanda bukan sebuah kepastian. Artinya kita nggak boleh memastikan kita sudah pasti diterima tobat Kenapa? Karena itu hal yang gaib di sisi Allah. Kita nggak diberitahu. Kita nggak diberitahu. Kapan kita akan tahu? Kita akan tahu nanti di akhirat kelak. Allah ampuni atau tidak? Iya. Maka dari itu, apa yang harus kita lakukan? Kita hanya bisa berharap-harap cemas. Dan tentu terus berdoa kepada Allah, semoga kita senantiasa dianugerahkan ampunan dan diterima amalan kita. Iya. Apa yang dimaksud dengan haroki atau ustadz-ustadz haroki? Ini adalah sebuah istilah untuk golongan-golongan yang menyimpang kontemporer yang sekarang ini seperti Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir dan lain-lain. Iya. Mereka mengklaim sebagai harokah Islamiyah. Itu penamaan yang mereka ada-adakan sendiri. Kami adalah harokah Islamiyah, pergerakan Islam. Makanya disebatkan kepada mereka sebagai haraki. Atau yang mengaku sebagai ahlu sunnah tapi mengikuti gaya-gaya mereka, mengikuti manhaj mereka. Ya. Itu juga disebut haraki. Jadi bukan yang menyimpang dulu seperti golongan mu'tazila atau Syiah itu nggak lagi disebut haraki. Ini istilah untuk golongan-golongan menyimpang kontemporer saat ini. Iya. Saya sering muncul pikiran-pikiran ingkar kepada Allah. Apakah itu bisikan syaitan atau tanda rusaknya iman saya? Jamaah sekalian, Nabi SAW mengatakan ini adalah sorihul iman. Iman yang sebenarnya. Kenapa? Karena imannya benar sehingga setan ingin merusaknya. Iya, ini tanda-tanda benarnya keimanan tinggal diperkuat dan lebih banyak belajar untuk lebih meluruskan kalau masih ada yang bengkok. Iya. Ini tanda-tanda keimanan. Para sahabat pernah bertanya hal seperti ini kepada Rasulullah dan beliau mengatakan itu adalah sorihul iman, iman yang tegas, iman yang benar, yang jelas. Makanya setan ingin merusak. Setan ingin merusak. Kalau imannya sudah rusak, dia nggak akan muncul lagi apa yang seperti ini. Sudah rusak buat apa lagi? Capek-capek. Ya, cari saja yang baik. Ya, sama dengan jamaah sekalian orang-orang beribadah di gereja. Masya Allah khusyuk sekali. Ya, sampai nangis-nangis. Kenapa? Enggak ada setan yang ganggu. Ya. ada setan yang ganggu. Khusyuk sekali. Beda dengan orang beribadah di masjid, ya kan? Tadi nyari barang ke sana kemari nggak ketemu, lupa taruh di mana. Begitu sholat langsung keingat. Ya. Ini memang setan. Ya. Sengaja setan seperti itu memperlakukan kita karena apa yang kita lakukan adalah kebenaran, kebaikan, maka syaitan ingin merusaknya. Ya. Ini tanda keimanan insya Allah taala. Ya. Apa yang harus kita lakukan? Kalau ada seperti ini, pertama hentikan pikiran itu. Hentikan. Jangan dituruti dia. Yang kedua, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikuatkan keimanan. Memohon kepada Allah agar dikuatkan keimanan. Yang ketiga, lebih banyak lagi mendalami ilmu agama. Makin dalam kita pelajari ilmu agama, iman kita semakin kokoh, semakin sulit diganggu oleh syaitan. Iya, itu yang harus kita lakukan. Wallahu a'lam. Berkaitan dengan larangan mengambil manfaat dari orang yang kita hutangkan. Apakah larangan tersebut berlaku dalam sebuah keluarga? Misalnya antara kakak dengan adik, ipar dengan ipar, anak dengan orang tua. Manfaat di sini maksudnya dalam hal jasa bukan uang. Misal A menguntungkan iparnya, lalu A meminjam kendaraan iparnya tersebut. Para ulama menjelaskan, manfaat di sini adalah yang sebelumnya tidak biasa memberi manfaat kepada kita. Iya. Ini maknanya. Dan ini memang disepakati para ulama. Kullu qardin jarra wa riba. Setiap piutang yang kita berikan kepada orang lain, lalu kita dapat manfaat, itu namanya riba. Tapi itu maknanya kita dengan dia sebelumnya nggak saling memberi manfaat. Misalnya dia sebelumnya nggak pernah pinjamkan mobilnya, nggak pernah pinjamkan motornya. Ketika kita pinjamkan uang kepadanya, tiba-tiba nawarin. Kalau mau pakai mobil, pakai aja. Sebelumnya nggak pernah. Maka kalau kita ambil mumpung kesempatan, maka itu adalah riba. Tapi kalau sudah biasa sebelum itu saling ngasih makanan, saling minjam mobil, minjam motor, nggak ada masalah. Artinya ada pinjam meminjam ataupun tidak, mereka tetap akan melakukan itu. Iya kan? Jadi bukan karena peminjaman tersebut. Jadi yang dimaksud riba di situ kalau dia meminjamkan kepada kita atau memberi manfaat karena kita memberi pinjaman kepadanya. Buktinya apa? Buktinya sebelum itu dia nggak pernah ngasih pinjaman, pinjaman barang-barangnya. Setelah kita ngasih pinjaman uang, baru dia tiba-tiba jadi ini yang tidak diberikan. Wallahu a'lam. Saya bekerja di bidang perdagangan elektronik sebagai strategi penjualan dan fasilitas pelanggan perusahaan memberikan fasilitas entertain ke tempat-tempat maksiat. Apakah gaji yang diberikan perusahaan haram? Ini maksudnya gimana? Ke fasilitas untuk pelanggan. Iya. Kalau kita yang ikut memberi fasilitas, maka kita ikut berdosa. Ya, tapi misalkan kalau kita cuman katakanlah kita hanya jualan, di toko. Kemudian toko minta nomor HP pelanggan. Setelah itu pelanggan ditelepon. Berarti bukan kita yang lakukan. Pelanggan ditelepon suruh datang di tempat maksiat. Ini bagian dari servis toko. Berarti bukan kita yang lakukan. Tapi kalau kita yang disuruh minta nomornya, apalagi kita yang hubungi dia, berarti kita terlibat. Jadi tergantung kita terlibat atau tidak. Kalau kita sekedar menjual saja, maka tidak apa-apa insya Allah taala kita nggak terlibat di dalam maksiat tersebut. Iya. Prinsipnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Tolong menolonglah kalian dalam kebajikan dan ketakwaan, jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Jadi terlibat atau tidak kita dalam kemaksiatan tersebut. Iya. Apabila kita menghadiri undangan pernikahan yang di dalamnya ada musik, apakah kita termasuk menghadiri kemungkaran? Mengingat menghadiri undangan itu kewajiban. Iya, termasuk kemungkaran. Para sahabat dulu pulang. Para sahabat dulu kalau di dalam walimah mereka lihat satu kemungkaran, mereka pulang. Iya. Gugur sudah kewajiban untuk menghadiri walimah yang mengandung kemungkaran. Iya. Banyak sebab jemaah sekalian membuat gugur kewajiban. Juga kata para ulama, kalau undangan itu membutuhkan safar, itu juga nggak wajib. Jadi, walau pada dasarnya wajib, tapi kalau berat, maka dia menjadi tidak wajib. Ya. Apalagi kalau mengandung dosa. Bukan menjadi apa namanya tidak wajib lagi, bahkan wajib tidak datang kalau mengandung dosa. Ya. Dalam acara tersebut, sang artis mengucapkan salam ketika hendak menyanyi. Wajibkah kita menjawabnya? Wajib kita jawab. Ya, tapi kita salah kalau hadir di situ.